Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan izin dan taufiknya kepada kita untuk bisa kembali duduk di tempat ini dan untuk bisa kembali melanjutkan acara kita membahas tentang kuwait fikhiyah dan seperti yang disampaikan oleh akhuna Ihsan hafizahullah taala kita pada kesempatan yang mulia ini akan membahas sebuah kaidah yang berbunyi at-tatawwu awsa'u minal fardhi atau minal wajib bahwa sunnah lebih luas daripada wajib sunnah lebih luas dari wajib ini kaidah sangat bermanfaat untuk kita ketahui dan akan kita berikan tatbik ya penerapan kaidah yang besar ini dalam kehidupan kita di mana kita sangat membutuhkan tentang kaidah yang agung ini. Kita meminta pada Allah agar Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami kaidah ini. <clears throat> Sekali lagi bahwa kaidah yang akan kita bahas adalah at-tatawwu awsa'u al fardhi. Yang sunnah atau sunnah lebih luas daripada wajib. Sunnah lebih luas daripada fardu. Apa yang dimaksud dengan at-tatawu'? Tatawu' sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ismun lima syuri'a ziyadatan 'ala al-fardhi wal wajib. Sebuah nama, sebuah ungkapan bagi sesuatu yang disyariatkan sebagai ziyadah, ini yani sebagai tambahan atas sesuatu yang diwajibkan, atas fardu dan wajib dan sinonim daripada tatawu' adalah an-nafl atau mandub nafl atau mandub nafilah kalau ada orang yang mengatakan ini nafilah atau ini mandub ya nadab atau sunnah ya ini merupakan kesamaan atau persamaan kata atau tawu atau tawu adalah sesuatu yang disyariatkan yang disyariatkan dan bentuknya merupakan tambahan bagi kewajiban. <clears throat> adapun al-fard, adapun al-fard ya, adalah e, merupakan sinonim dari ungkapan wajib dari kewajiban. Ini menurut jumhur ulama usul. Di mana kita pernah membaca apa yang didefinisikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin taala tentang makna dari farud atau wajib. Di mana beliau berkata rahimahullah, "Ma amara bihi syari'u ala wajhi al-ilzam." Ma amara bihi syari'u ala wajhi al-ilzam. Apa yang diperintahkan oleh syariat ala wajhi al-ilzam. Dengan ilzam ya, ilzam itu sesuatu kewajiban mesti harus dilakukan ya kemestian dan hukum wajib sebagaimana disebutkan oleh beliau yusabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqqul iqab tarikuhu wa yastahiqqul iqaba tarikuhu orang yang melakukan sesuatu yang wajib dia melaksanakan kewajiban maka dihukumi dia mendapati atau mendapatkan pahala yusabu fa'iluhu imtithalan karena betul-betul imtithal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul ingin menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau rasulnya wa yastahiqqul iqaba tarikuh sedangkan orang yang meninggalkannya itu berhak untuk mendapatkan iqab berhak untuk mendapatkan sanksi. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu ibadah sunnah mensyariatkan ibadah sunnah tentunya ada hikmahnya hikmahnya dijelaskan oleh para ulama bahwa Allah mensyariatkan untuk hamba-hambanya sesuatu yang wajib dan menjadikan bagi setiap jenis bagi kewajiban tersebut jenis yang mirip dengan kewajiban ya yakni dari sisi tambahan pahala dari sisi tambahan pahala dan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk menutupi celah-celah kekurangan dari kewajiban yang dilakukan oleh hambanya. Kaidah yang akan kita bahas atau tahu awsa'un minal faraid. Ini kaidah yang eh, sangat penting yang harus kita pahami. Kita lihat ulama berkata wa qad dallat hadhihi alqa'idatu ala anna hadhihi an-nawafil wat-tatawu'at والتطوعات أوسع بابا من faraid Kaidah ini ya kaidah ini menunjukkan bahwa an-nawafil atau tatawu'at atau hal-hal yang sunnah babnya lebih luas daripada bab wajib di mana haitsu yurakhasu fiha ma la yurakhasu fil fara'id di mana di dalam bab nawafil bab sunnah diberikan keringanan-keringanan yang tidak diberikan di dalam hal yang wajib. Banyak sekali keringanan-keringanan yang kita eh, dapati dalam masalah tatawu, dalam masalah ibadah-ibadah sunnah. Oleh karena itu, kaidahnya adalah at-tatawu awsa'u min al-fard. Apa hikmahnya? bahwa yang sunnah lebih luas daripada yang wajib hikmahnya adalah takthirun nafli wa taysirud dukhuli fi ya adalah memperbanyak melakukan ibadah sunnah kemudian memudahkan bagi kita manusia untuk memasukinya untuk melakukannya ini hikmah dari kaidah ini hikmah dari pernyataan bahwa ibadah sunnah itu lebih luas atau bab sunnah lebih luas daripada bab wajib. Bab sunnah lebih luas daripada bab wajib. Kemudian para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, setelah kita mengetahui kaidah ini, sekali lagi bab sunnah lebih luas daripada bab wajib. atau tatawwu atau tatawwu awsa'u min al-fard. Bab sunnah lebih luas daripada bab wajib. <clears throat> apa dalil-dalil dari uh, sunnah tentang kaidah yang penting ini ada beberapa dalil yang insyaallah taala saya bacakan dalam kesempatan yang mulia ini agar kita lebih memahami dan lebih mantap memegang kaidah ini. Kemudian setelah itu kita akan mencoba membacakan contoh-contoh penerapan dari kaidah yang penting ini. Yang pertama, hadis Amir ibn Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah seorang sahabat Nabi yang mulia ya, yang beliau adalah salah satu sahabat yang per pertama masuk Islam ya artinya di awal-awal Islam masuk Islam di Mekah dan pernah juga sempat beliau hijrah ke Habasyah dan beliau wafat tahun 33 Hijriah. Amir bin Rabi'ah bin eh, hmm. Rabi'ah radhiyallahu an beliau pernah berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala rahilati yusabbih." yumi'u bi ra'sihi kibala ayyi ayyi wajhin tawajjah wa lam yakun رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu an berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berada di atas tunggangannya bertasbih dan beliau mengisyaratkan dengan kepalanya kibala ayyi wajhin tawajjah ya kehadapan manapun dia menghadap ya kemanapun dia menghadap dia isyaratkan dengan kepalanya dan kata beliau kata Amir bin Rabi'ah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal tersebut di dalam solat yang wajib. Di dalam solat maktubah. Di dalam solat yang wajib. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya juga Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis yang kedua adalah hadis Jabir. Yang dimaksud adalah Jabir ibn Abdullah ibn Amr al-Ansari. Beliau salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu an adalah merupakan sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Madinah yang wafat pada tahun 78 Hijriah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dia berkata, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بلي وبركاته رسول الله صلى الله عليه وسلم melakukan salat di atas kendaraannya di atas tunggangannya kemanapun tunggangannya itu mengarah. Faidah aradal faridah. Apabila beliau ingin melaksanakan solat fardu, nazala maka beliau pun turun. Fastaqbalal kiblah. Kemudian beliau menghadap kiblat. Kemudian beliau menghadap kiblat. Hadis ini dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari dalam sahihnya. Pemirsa dan pendengar Radio Roja yang Allah muliakan tentang dua hadis yang tadi dibaca ulama berkata dallal hadithani as-sabiqani على وجود الفرق بين صلاة النافلة والفريضة من جهة سقوط شرط استقبال الكبلة في صلاة النفل وعلى جواز أدائها على الراحلة والعلة في ذلك هي حمل الإنسان وتشجيعه على كثرة النوافل علماء بركاته yang dimaksud adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala hadis atau dua hadis tersebut yang tadi dibaca menunjukkan tentang adanya perbedaan antara solat sunnah dengan solat wajib. Dari sisi hilangnya syarat menghadap kiblat, ya, hilangnya syarat menghadap kiblat dalam solat sunnah. Kita tahu menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya solat. Apabila seseorang tidak menghadap kiblat, ya, maka tidak sah solatnya. Adapun dalam solat sunnah maka gugurlah kewajiban ini atau syarat ini. Dan hadis ini menunjukkan tentang atau dua hadis ini menunjukkan tentang bolehnya melaksanakan sholat sunnah di atas tunggangan ala rahila. Apa ilatnya? Sebabnya adalah hamlul insan untuk membawa manusia dan memotivasi manusia untuk memperbanyak sunnah-sunnah. Memperbanyak sholat-sholat sunnah. Ya. Lihat bagaimana Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam berada dalam tunggangannya, beliau sholat. Kemanapun arah e, eh, tunggangnya tersebut. Dan ya, sebuah contoh yang indah, contoh yang luar biasa, yang dicontohkan oleh Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. hari-harinya penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berada di atas tunggangannya, Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam melaksanakan salat. Ya? Dan di sini merupakan hal yang indah yang bisa kita saksikan yang bisa kita peroleh khabarnya dari apa yang disampaikan oleh dua sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dan menunjukkan tentang e, bagaimana Rasulullah alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bahwa sunnah itu lebih luas daripada bab yang wajib dan bagi kita ya bagi umat yang mencintai Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam maka hendaknya kita mengikuti apa yang dicontoh oleh beliau alaihi salatu wassalam. Hadis berikutnya yang ketiga <clears throat> adalah hadis Imran ibn Husain. Hadis Imran ibn Husain beliau juga seorang sahabat yang mulia ya yang bernama Imran ibn Husain ibn Abu Ubaidillah ibn Khalaf al-Khuzai beliau masuk Islam ketika perang Khaybar atau di tahun perang Khaybar ya dan beliau adalah seorang sahabat yang membawa bendera Khuzah pada Fath ya Fath Mekah merupakan sahabat yang utama dan merupakan fakihnya sahabat dan beliau terkenal ya dengan sahabat yang doanya diijabah apabila beliau berdoa mustajab doanya. Allah mengijabahi doanya. Dan beliau wafat tahun 52 Hijriah. Ini Imran bin Husain, sahabat yang mulia. Imran bin Husain radhiyallahu an, beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an salati ar-rajuli qa'idan." <clears throat> aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang solatnya seseorang dalam keadaan duduk. Tentang solatnya seseorang dalam keadaan duduk. Nabi yang mulia alaihi salatu Wasallam menjawab, "Man shalla qa'iman fahuwa afdal, ومن man shalla فله نصف nisfu القائم." wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab barang siapa yang sholat dalam keadaan berdiri maka ini lebih utama Sekali lagi barang siapa yang sholat dalam keadaan berdiri kata beliau ini lebih utama wa man qa'idan barang siapa yang sholat dalam keadaan duduk ya falahu nisfu ajril qaim maka dia mendapatkan setengah pahala dari orang yang sholat berdiri dia mendapatkan setengah pahala dari orang yang sholat berdiri waman shollana iman dan barang siapa yang sholat sambil tiduran barang siapa yang sholat sambil tiduran ya falahu nisfu ajril qa'idi maka dia mendapatkan setengahnya pahala orang yang sholat dalam keadaan duduk. Hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya. Sisi pendalilan dari hadis yang kita baca barusan yakni hadis Imran ibn Husain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Imran bin Husain radhiyallahu an tentang solatnya seseorang yang e, duduk, Rasulullah SAW berkata, solat berdiri itu lebih utama. Solat duduk pahalanya setengah dari sholat orang yang berdiri. Sholat yang orang tidur, pahalanya lebih lebih sedikit lagi. yakni setengahnya orang yang e, duduk. Sisi pendalilan, dari hadis yang mulia ini kata ulama, dalla hadal hadis. Dalla hadal hadis. Hadis ini menunjukkan ala sihhati salatil qa'idi wal muttaji'i fi salatin nafilah. Hadis ini menunjukkan tentang sahnya salat orang yang duduk dan eh, sahnya orang yang salat dalam keadaan berbaring. Fi salatin nafilah tetapi dalam solat sunnah. وعلى أنه يجوز للمسلم أن ينتفل أن أن يتنفل معف أن يتنفل وهو مضطجع juga hadis ini menunjukkan bolehnya seorang muslim melakukan solat sunnah dengan berbaring. Ya, melakukan solat sunnah dengan berbaring. Lakinna ajrahu 'ala nisfi min ajri salatil qa'id. Tetapi pahalanya yang dihabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu ia mendapatkan setengah pahala dari orang yang duduk. Ya. Fayakunu 'ala rubu' min ajri salatil qa'im. Ya, dia mendapatkan seperempatnya dari pahala orang yang berdiri. Wa min huna dari sini kita mengambil kaidah anna tatawwu'a awsa'u baban al fard bahwa bab tatawwu' bab sunnah itu lebih lebih luas daripada bab wajib. Hadis berikutnya, hadis yang akan kita bahas, hadis yang keempat adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha seorang wanita atau salah satu uh, istri dari Nabi kita yang kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah ummul mukminin ummul mukminin ya, radhiyallahu anha dan ma'ruf ya ma'ruf beliau berkata Aisyah berkata dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zata yaum pada suatu hari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam masuk menemuiku, ya, menemui aku. Fakal, beliau berkata, dia bertanya, Nabi bertanya kepada istri beliau sallallahu Alaihi Wasallam, wa radhiyallahu anha. Rasul berkata, hal indakum syai, hal indakum syai, ya, hal indakum syai apakah ada sesuatu pada anda maksudnya ada makanan tidak kata Rasulullah SAW ya Fakulna maka kami menjawab kata Aisyah la tidak ada ya tidak ada Qal Rasulullah SAW berkata fa inni idzan saim. Kalau begitu, saya puasa. Kalau begitu, saya puasa. Thumma atana yauman akhar. Kemudian di hari yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi kami. Fakulna ya Uh, Rasulullah SAW mendatangi kami dan kita katakan bahwa kami diberikan sebuah hadiah makanan ya Faqal dan Rasulullah SAW berkata, Arinihi, tampakkan padaku. Kemudian, beliau berkata, Falakot asbahtu so'iman. Tadi pagi saya puasa, fa'akal. Nah, kemudian Rasulullah SAW makan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW makan. Sisi pendalilan ya, hadisnya riwayat Muslim, sisi pendalilan dari hadis yang mulai ini hadis ini menunjukkan jawaz insya'in niyyati fi nafli fi asna'in nahar ولا يجوز ذلك في الفرض فدل على أن دائرة التطوع أوسع من دائرة الفرض ya uh, hadis ini menunjukkan bolehnya berniat dalam puasa sunnah di siang hari ya dan hal tersebut tidak boleh dalam puasa wajib puasa Ramadan ya Fadalla maka hal ini menunjukkan bahwa at-tatawwu' bab eh, tatawu lebih luas daripada bab wajib. Ya. Bab tatawu lebih luas daripada bab wajib. Ini beberapa dalil yang bisa kita sampaikan untuk kaidah yang penting ini bahwa at-tatawu awsa' al fard. Bab sunnah lebih luas daripada bab wajib. Kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya. Penerapan dari kaidah yang penting ini. Yang pertama, ya, yang pertama tasihhu salat al-qa'idi wal muttaji'i fi nafilati bi khilafil fara'id. Ah, ya. Apa yang bisa kita ambil dari kaidah ini? yang bisa kita ambil dalam penerapan kita dalam kehidupan kita bahwa solatnya orang yang duduk atau berbaring atau berbaring di dalam solat sunnah dihukum misah berbeda dengan solat wajib kalau solat wajib dia wajib berdiri dan itu merupakan rukun ya yaitu merupakan rukun kecuali kalau kondisi sakit ya sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambin salat dalam keadaan berdiri kalau tidak bisa duduk kalau bisa berbaring tapi dalam salat sunnah walaupun kondisinya tidak sakit ya boleh duduk karena apa karena kaidahnya at-tatawwu' أوسع من الفرض ya at-tatawwu awsa min al-fard bahwa yang sunnah bab sunnah lebih luas daripada bab wajib ini yang pertama jadi kalau misalkan aku naik ihsan salat malam misalkan capek ya karena di saatnya lagi capek duduk Allahu akbar ya tapi pahalanya berapa pahalanya setengah dari sholat yang berdiri. Dan ini menunjukkan juga sholat yang berdiri, ini pahalanya sangat-sangat besar Allah siapkan. Ya, yang Allah siapkan. Eh, bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh yang kedua, la yushtaratu istiqbalul kiblati fi salati tatawu'i fi safar bi khilafil ya yang kedua tidak disyaratkan menghadap kiblat dalam sholat sunnah ya ketika safar beda masalahnya dalam sholat wajib sholat wajib harus menghadap kiblat harus menghadap kiblat. Ya, adapun sholat sunnah tidak boleh menghadap selain ke kiblat. Ini merupakan keringanan bab sunnah luas. Ya. Bab sunnah luas. Berikutnya, yang ketiga. Tadi masalah kiblat. Yang ketiga, an-nafilatu tasihu fi safari ala rahilah ya bahwa sholat sunnah itu sah hukumnya ketika safar berada di atas kendaraan walau biduni darurah walaupun tidak darurat nah, walaupun tidak darurat nah, kalimat walau biduni darurah ini perlu kita perhatikan walaupun bukan dalam keadaan darurat Beliau berkata, "Sawa'un kanatir rahilatu sayyaratan am ta'iratan am ba'iran am ghaira dhalik." Sama saja kendaraannya. Apakah bentuknya mobil seperti zaman sekarang, sayyarah, eh? atau ta'irah, pesawat, atau unta, atau yang lainnya. Ya. Sayyarah ketika di mobil kita eh, bisa sholat <clears throat> bisa eh, sholat apalagi disukirin sama eh, ada yang nyupirnya kan sholat sholat duha bisa ya walaupun tidak menghadap ke kiblat walaupun tidak menghadap ke kiblat ya di mobil sholat Allah Akbar ya ini keringanan atau tawu atau min al-fard seperti dalam macet-macet di Jakarta ini ya daripada ngerundel ya ngomong nggak karuan macem-macem ya kesel sholat Allahu Akbar baca ya nah, itu kemudian pakai isyarat dia boleh menghadap kemanapun mobil itu menghadap ya yumi' bir ruku' wa sujud ketika ruku' dan sujud pakai isyarat pakai isyarat ketika ruku' isyarat subhanarabbil azim wa bihamdi subhanarabbil azim wa bihamdi subhanarabbil azim wa bihamdi sami'allahu liman hamidah terus sujud pakai isyarat juga baca subhanarabbiyal a'la wa bihamdi subhanallah indah agama Islam ini mudah ya selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu berada di atas ibadah dan zikir. Ya. Agar selalu disebut oleh Allah. Ya. Wa aqimis salata lizikri kata Allah. Wa aqimis salata lizikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Fadhkuruni azkurkum kata Allah. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku, niscaya aku mengingatmu. Dikala tidak ada yang mengingat kita, kita zikir pada Allah. Ya, Allah mengingat kita. Dikala tidak ada yang menyebut kita, kita zikir pada Allah, Allah akan sebut kita. Apalah tidak sebutan dari manusia walaupun seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Kalau Allah tidak memuliakan atau kalau Allah tidak meng, kalau Allah menghinakan. Tetapi ketika Allah memuliakan, ya, menyebut hamba tersebut karena hamba tersebut berzikir kepada Allah, maka hamba itu nggak butuh sebutan dari seluruh manusia walaupun seluruh manusia di atas muka bumi ini menyebutnya. Nah, berikutnya, contoh berikutnya, uh, salatu tatawwu' la yushra'u lahal al wal iqamat mutlaqan. Salat sunnah itu tidak disyariatkan adanya azan dan komat secara mutlak secara mutlak nah, ini beda dengan sholat wajib ini merupakan keringanan kita nggak mesti azan dulu nggak komat dulu bahkan bid'ah kalau melakukan azan dan komat ketika mau sholat misalkan sholat sunnah ya sholat duha misalkan sholat suruh, sholat e, eh, rawatib dan seterusnya sholat witir sholat malam ya. sholat tahajud maksudnya tidak disyariatkan kemudian berikutnya dalam sholat sunnah tidak disyariatkan berjamaah berbeda dengan sholat e, fardu ya sholat sunnah tidak disyariatkan sholat, eh, sholat dengan melakukan jamaah kecuali dalam sholat-sholat tertentu seperti istisqo, sholat gerhana, sholat e, eh, tarawih, ya. Nah, tetapi kata Syekh, wala ba'sa an yusalli tatawwu'a ahyanan fil jama'ah. Tapi tidak mengapa terkadang melakukan sholat sunnah dengan berjamaah tidak mengapa ya bikhilafil fard beda dengan sholat fardu wajib berjamaah wajib berjamaah berikutnya wahada saya kira uh, terakhir ya contoh akhir uh, eh, yushra' في صلاة النافلة السؤال والتعوض إن تلاوة آية رحمة أو آيات عذاب وأما الفريضة فإنه جائز غير مشروع Nah, disyariatkan dalam solat sunnah minta pada Allah. Ketika kita baca ayat rahmat, minta rahmat. Mendapatkan kita baca ayat surga, ya Allah masukkan ke surga, minta. ketika kita baca ayat azab minta pada Allah agar dilindungi ya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab nah ini adapun di salat fardu kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi tidak disyariatkan ghairu masyru' tapi bolehnya boleh tidak jais kata beliau boleh tapi tidak masyru' tidak disyariatkan Allahu a'lam bishawab ahsan Ya, mungkin ini saja ya yang bisa kita sampaikan dan ada pertanyaan silakan. Ya, Jazakallah ya. khair. Barakallahu fiik. Nah. Nah, barakallahu fiik wa khair. Pendengar dan pemirsa Raja TV demikian ya. penjelasan dan uh, syarah dari materi dan tema yang kita bisa simak bersama bahwa sunnah atau tatawuk lebih luas daripada yang wajib dengan keutamaan-keutamaan yang tadi disebutkan dan kemudian kami berikan kesempatan bagi Anda untuk memperdalam pemahaman untuk bertanya terkait dengan pembahasan ini atau yang uh, terkait dengan tema ini silahkan di 0218236543 dan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543 kita angkat untuk penelpon yang pertama halo Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa Bapak di mana? Dari Pak Sahlan di Sumatera Utara. Pak Sahlan? Sumatera Utara. Baik, di Sumatera iya. Utara. Silahkan, Fadl. Nah, ini Ustaz, saya hmm. ingin bertanya. Hmm. Uh, seseorang sholat uh, sunnah, hmm. misalnya sholat duhan. hmm dia rakaat pertama, rakaat kedua itu baca satu ain satu ain surah Al-Baqarah. Iya. Kemudian ada seseorang lagi dia sholat dua rakaat duha itu satu juz surat Al-Baqarah. Hmm. Tapi dia sholatnya duduk. Iya. Ah, gimana ustadz? Yang mana kita yang mana yang lebih baik ini? Iya, iya. Dia berdiri tapi membaca surat yang pendek, tapi hmm. dibandingkan dengan yang duduk tapi membaca surah yang panjang. Baik. Ah, itu aja Ustaz. Baik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Sahlan. Baik. Barakallahu fiik. Dan eh, Pak Sahlan terima kasih atas pertanyaannya ya. Tentunya yang bagus adalah Pak Sahlan sholatnya berdiri, bacaannya panjang. Ya. Nah, ini pertanyaan pasalnya sulit dijawab nih, ya. Mana yang lebih bagus? Salat duduk dia pi dia apa namanya? bacaannya panjang, berdiri eh, bacaannya pendek, ya. Eh, Allahu alam. anda tidak bisa menjawab tentang pertanyaan ini, tetapi eh, yang semua sisinya bagus ya. Eh, salat yang duduk dengan bacaan panjang utama dari sisi bacaan panjangnya itu Quran karena satu huruf dia mendapatkan pahala yang banyak ya dari sisi solatnya solat berdiri lebih utama daripada solat duduk ya tapi dari sisi keumuman apa lebih utama saya belum bisa menjawab Allah alam bisawab nah menyambung pertanyaan Pak Sahlan ada yang uh, sama Ustaz. Uh, Assalamualaikum warahmatullah saya ingin memurojaahkan hafalan dan mm -hmm. saya membaca hafalan saya dalam mm -hmm. sholat-sholat sunnah mm -hmm. karena panjangnya maka mm -hmm. uh, pada akhir-akhir uh, rakaat saya mm -hmm, duduk, duduk saat. Iya. apakah yeah. ini diperbolehkan? oh iya boleh, boleh, hmm. boleh karena sholat sunnah diperbolehkan duduk sebagaimana tadi dalam hadis uh, hadis Imran ibn Husain. Nah. Ya, hadis Imran ibn Husain ketika Imran bin Husain radhiyallahu anhu nah. ya bertanya tentang salatnya seseorang dalam keadaan duduk. Ya, Rasulullah SAW memberikan jawaban bahwa salat berdiri itu lebih afdal. Hmm. Ini mentasjid, memberikan semangat bahwa kita hendaknya lebih semangat dengan berdiri. Tetapi salat duduk dalam salat nafilah boleh. Tetapi kata Rasul pahalanya setengah dari pahala orang yang duduk. Pahalanya setengah daripada orang yang duduk. Berbaring pun boleh. Berbaring pun boleh. Tetapi pahalanya setengah dari yang duduk. Ya, eh tadi yang duduk pahalanya lebih eh, setengah daripada yang berdiri, maaf ya. Kalau yang berbaring pahalanya lebih sedikit daripada yang duduk. Ini setengahnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi bagi ikhwah ya yang punya hafalan dan ingin murajaah di sholat di sholat malam atau di waktu duha maka kalau misalkan dia capek ya berdiri boleh duduk subhanallah mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita untuk melakukannya karena janji dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi yang membaca ya ayat-ayat Allah dalam sholat itu pahalanya besar sekali nah. ya pahalanya sangat besar lebih satu ayatnya lebih baik daripada ontak satu elit lebih baik daripada satu onta begitu juga seterusnya subhanallah ya Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Ihsan pertanyaan. Jazakallah khair barakallahu nah, Satu pertanyaan telepon kami angkat. Uh, sebenarnya Salah demikian jazakallahu khair di Sumatera Utara. Ya halo. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Ini dengan Umu Sabil di Tuban, Jawa Timur. Silakan Umu Sabil. Iya, hmm. mau menanyakan tentang sholat sunnah, Ustadz. Iya. Apa untuk sholat sunnah itu apa diwajibkan untuk apa? Takbir setelah takbiratul ihram, hmm. terus baca surat eh doa hmm. Eh. hmm. Doa iftitah. Istiftah. Iya, iya, iya Ustadz. Apa itu diwajibkan itu? Terus hmm. untuk dua sholat sunnah kan dua rakaat dua rakaat. Iya. Apa itu pakai tahiyat akhir atau pakai tahiyat awal? Iya, sudah. Iya, itu, saja, um. itu aja Ustaz. Hmm. Terima kasih. Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, doa istiftah ya, umum harus ingat itu hukumnya sunnah. Baik dalam sholat sunnah dan sholat wajib. Ya, tetapi tidak boleh kita tinggalkan maksudnya atau maksudnya tidak boleh kita uh, uh, uh, remehkan bukan tidak boleh kita tinggalkan tidak boleh kita remehkan ya ah sholat sunnah ini ya langsung aja dah al-fatihahnya saja juga suratnya nggak dibaca ada sebagian orang ber, ber, berpendapat demikian ya jadi baca istiftahnya baca istiftahnya Ya, jadi sholat itu eh, sempurna, sebaik-baik sholat sempurna. Baik itu sholat sunnah, apalagi sholat wajib. Baik itu sholat sunnah, apalagi sholat wajib. Nah, uh, tentang pertanyaan yang kedua, ya, apakah pakai tah pakai tasyahud eh, tahiyat yang awal atau akhir? Pakai yang akhir, ya, pakai yang akhir. Dua rakaat salam, dua rakaat salam, pakai yang akhir sampai fil alamina inna hamidum majid ya fil alamina innaka hamidum majid ya sebagian orang mengatakan karena sholat sunnah cukup sampai apa sampai syahadat saja ya ini tidak tepat ya itu sampai akhir sampai fil alamina innaka hamidum majid dan minta doa yang diajarkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya seperti kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ya eh, barangkali ini saja ihsan yang bisa saya sampaikan Ya, saya minta